Allah masih memberikan kita nikmat dan masih memberikan kita taufik berkumpul bersama dalam rangka untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Kita masih meneruskan tentang bab hadis-hadis yang berkaitan tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ulang secara ringkas. Hadis yang pertama, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ya, dari sahabat An-Nu'man bin Bashir yang mana beliau berkata kepada sahabat yang lain ataupun kepada tabi'in yang lain. Beliau mengatakan alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma yajidu minad daqal ma yamla'u batnah. Bukankah kalian sekehendak kalian pada makanan dan minuman? Dulu sungguh aku pernah melihat nabi kalian sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan beliau tidak mendapatkan kurma yang kualitasnya rendah untuk memenuhi perut beliau. Maka hadis ini menunjukkan bagaimana kehidupan Nabi dari sisi makanan. Pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menemukan makanan sekalipun itu berupa kurma dengan kualitas yang rendah. Maka sahabat ini mengingatkan ketika itu ya bahwasanya makanan dan minuman pada saat itu banyak dan mudah didapatkan. Maka beliau mengkiaskan bagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau pernah melihat Nabi ternyata Nabi tidak menemukan makanan walaupun hanya kurma dengan kualitas yang rendah. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Talhah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelumnya kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha In kunna ala Muhammadin namkuthu syahran ma nastauqidu binar in huwa illa tamru wal ma. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguh kami dulunya yaitu keluarga Muhammad namkuthu syahran pernah tinggal selama satu bulan. Kami tidaklah menyalakan api dalam rangka untuk memasak. Maka yang dimakan apa? Kata beliau, maka tidaklah kecuali kurma dan air. Ya, kurma dan dan air. Ini juga menyebutkan bagaimana potret kehidupan Nabi dari sisi makanan. Dalam satu bulan beliau pernah tidak apa tidak memasak ya. Yang dimakan selama satu bulan adalah kurma dan air saja. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Talha namun hadis ini sanatnya doaif lemah kata sahabat Abu Talha kami pernah mengeluhkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelaparan lalu kami mengangkat dari perut kami batu satu batu jadi para sahabat mengeluhkan lapar yang mereka rasakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mereka mengangkat e, baju mereka Kemudian di dalam perut mereka ada satu bah, satu batu. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, ternyata di perut beliau ada dua bah, ada dua batu yang diikat. Namun hadis ini sanatnya lemah. Dan ternyata ada hadis yang semakna yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan inna yaumal khandaq nahfir فعرضت قرية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا هذه قرية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya kami pada hari Khandaq menggali menggali parit ya, Lalu muncullah bagian tanah yang kuat, yang kuat sehingga ngalih ditabuk. Lalu mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat mengatakan ini ada bagian tanah yang keras yang muncul di kondak. Maka Rasul mengatakan ananazil saya yang turun untuk menyingkirkan bagian tanah yang keras. Padahal Nabi ketika itu sedang kelaparan, sedang lapar. Tumma koma kemudian Nabi berdiri, wabat nuhu maksubun bihajar dan ternyata perut beliau diikat dengan bah, diikat, diikat dengan batu. Nah, diikat dengan batu. Namun walaupun beliau dalam keadaan lapar, tidak menyurutkan beliau untuk terjun langsung gotong roh, gotong royong. Terlebih ternyata ada bagian tanah yang keras dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang kuat walaupun beliau ada lapar, kemudian ternyata di perut beliau diikat dengan batu, Rasul mengatakan ananazil, saya yang turun. Kemudian kata sahabat, walabithna satu ayam la nazuku dzawaqan. Kami berdiam pada saat itu di perang Khandaq tiga hari tidak merasakan maka makanan, tidak merasakan atau tidak memakan makanan. Nah, berarti pada saat itu Para sahabat luar biasa berjuang dalam rangka perang, ya, perang kondak dengan menggali parit yang begitu besar dan panjang. Ternyata mereka dalam keadaan kelaparan selama tiga, tiga hari. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau lapar, kemudian diikat perut beliau dengan batu, beliau tetap turun untuk menggali parit tersebut. Bahkan bagian yang keras dari tanah, beliau yang berusaha menyingkirkannya. Maka ini juga menunjukkan bagaimana potret Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang pun Nabi terkadang apa mendapatkan mendapatkan rasa rasa lapar, namun tidak menyurutkan Nabi untuk berjuang bersama para sahabat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang berikutnya hadis yang cukup panjang yang kita singkat yaitu hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada suatu waktu yang itu bukan kebiasaan beliau untuk keluar. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang membuat engkau datang, wahai Abu Abu Bakar?" Maka sahabat Abu Bakar menjawab, "Saya keluar untuk bertemu dengan engkau wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan untuk melihat wajahmu dan untuk mengucapkan salam kepada kepadamu." Kemudian tidak berapa lama datang lagi siapa? mertua yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Rasul bertanya, "Apa yang membuat engkau datang wahai Umar?" Maka Umar bin Khattab menjawab, "Al-ju' karenalah lapar." Wahai Rasul Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab mengatakan, "Saya pun demikian, ada rasa lapar yang menghampiri menghampiriku." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama kedua sahabatnya ini pergi ke rumah sahabat yang banyak memiliki kebun kurma dan kambing yang bernama Abul Haytham Al-Ansori. Dan Abul Haytham Al-Ansori ini ya, beliau memang banyak memiliki harta berupa pohon kurma dan kambing. Namun tidak memiliki pemban, pembantu, tidak memiliki pelayan yang mengurusi harta beliau tersebut. Kemudian ketika Rasul dan kedua sahabatnya datang ke rumah Abu Haytham, ternyata orangnya tidak tidak ada. Pada saat itu dia sedang uh, eh, membuat air menjadi tawar sehingga bisa diminum oleh beliau dan keluarganya. Kemudian tidak berapa lama datanglah Abu Haytham dan ternyata beliau melihat Rasul dan kedua sahabatnya di rumah beli beliau. Akhirnya beliau memeluk eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menebusnya dengan ayah dan ibunya. Maksudnya adalah itu adalah ungkapan perjuangan. Saya tebus engkau wahai Rasul dengan ayahku dan ibuku. Itu adalah ungkapan orang Arab dalam rangka mereka mendeklarasikan perjuangan mereka terhadap seseorang. Kemudian karena Rasul yang datang seorang yang mulia, kemudian dua sahabatnya sekaligus kedua kedua uh, mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Akhirnya mereka pergi ke kebunnya, kebun Abul Haitham. Kemudian beliau Abul Haitham membentangkan karpet atau tikar yang bisa diduki oleh Rasul dan kedua sahabatnya. Kemudian Abul Haitham pergi ke sebuah pohon kurma, lalu beliau membawakan satu tangkai, satu tandan, ya satu tandan kurma. Yang mana kurma tersebut ada yang rotopnya dan ada yang busurnya. rotop itu yang uh, basah, sedangkan busur itu lebih muda darinya, ya, yang masih yang mangkal lah. Kemudian uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Abu Haytham untuk dipilihkan, ya, yang dipilihkan yang mana yang rotopnya saja. Kemudian kata Abu Haytham, beliau melakukan demikian, membawakan kurma yang muda dan yang rotop agar Rasul memilih yang mana yang beliau suka sukai. Kemudian akhirnya mereka makan dan minum dari air tersebut, kemudian juga mereka makan kurma. Ini belum makan yang besar. Nah, setelah e, mereka memakan rutop ya, kurma dan juga minum air, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya yang sedang itu lagi makan Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga termasuk bagian poin yang paling penting ya. Rasul mengatakan, "Hada walladhi nafsi biyadihi minan na'im, alladhi tus'aluna anhu yaumal qiyamah, dhillun barid wa rutabun tayyib wa ma'un barid." Ini kan sedang makan kurma, kemudian minum air, belum makan yang berat. Maka Rasul mengingatkan kepada para sahabatnya, ini adalah maksudnya nikmat, ini adalah dan demi diriku berada di tangannya, termasuk nikmat yang kalian akan ditanya tentangnya pada hari kiamat. Padahal kan ketika itu cuma makan kurma dan minum banyu aja dulu, belum makan yang yang berat. Namun Nabi sudah mengingatkan, ini adalah termasuk nikmat yang kalian pasti akan ditanyakan tentangnya pada hari kiamat. Kemudian Nabi merinci nikmat tersebut. Zillun barit, tempat berteduh yang dingin tempat berteduh yang rindang. Itu pun nanti akan ditanyakan di hari kia, kiamat karena termasuk bagian dari nikmat. Kita berteduh di bawah pohon, di bawah kenopi. Itu pun juga termasuk bagian dari nik, nikmat Allah. Tanyakan untuk apa benaung? Untuk mendengarkan musik kah? Untuk mengaji kah? Untuk menggosip kah? Maka akan ditanyakan di hari kia, di hari kiamat. Warutobun toyib. Nah, juga kurma rutop juga akan ditanyakan makanan sekalipun bukan makanan yang besar, yang berat, yang mahal, hanya sekedar rutop saja, tapi di Banjar larang pang rutop. Itu juga akan di, ditanya pada hari kiamat. Kemudian wamaun unbarit dan air yang dingin yang kita minum sehari-hari itu juga nanti akan ditanyakan di hari kia, kiamat. Kita dapatkan dari mana? Apakah dari halal ataukah dari yang haram? Kemudian digunakan untuk ah, untuk apa? maka semua nikmat yang kecil maupun besar, entah itu berupa makanan, berupa naungan, ya, apalagi rumah, apalagi mobil pian, harta pian, maka pasti semuanya ditanyakan di hari kia, kiamat. Kemudian fantoloko Abul Haytham liyasna alahum ta'aman. Lalu pergi lagi Abul Haytham untuk membikinkan mereka makanan. Makanan yang apa? Yang berat. Tadi kan baru apa? Muqaddimah yaitu kurma dan banyu saja. Maka tidak mungkin dong seorang sahabat menjamu Nabi cuma kurma dan air. Padahal sahabat ini banyak memiliki kam, kambing. Maka sahabat ini membikinkan untuk Nabi makanan yang berat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat ini, la tadbahan nada tadarrin. Janganlah engkau menyembelih kambing yang banyak memiliki air susu. Karena dia, bisa dimanfaatkan susunya, cari yang lain saja. Maka sahabat ini menyembeli bin, uh, kambing yang berumur 4 bulan, kambing betina yang berumur 4 bulan atau kambing jantan yang belum berumur 1 1 tahun. Maka sahabat ini akhirnya menyembeli, kemudian memasaknya, lalu sahabat ini mendatangi dengan membawa makanan tadi di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Lalu akhirnya mereka mah makan. Maka Rasul berkata kepada Abu Haytham, kepada sahabat yang menjamu ini dalam rangka untuk membalas kebaikan si Abu Haytham karena sudah menyiapkan makanan minuman yang banyak untuk mereka. Rasul mengatakan, "Halaka khodim, Apakah kamu memiliki pembantu, pelayan?" Karena kan Nabi tahu di kebun tersebut ternyata tidak ada pelayan dan pembantu sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya dalam rangka apa? Untuk membalas budi dari si Abu Haytham. Apakah engkau memiliki pembantu? Maka sahabat Abu Haytham menjawab, "Tidak." Kemudian Rasul mengatakan, faida atana sabiyun faktina. Maka jika ada tawanan perang yang datang kepada kami, yang kami miliki, yang kami tangkap, maka datang kepada kepada kami kata Rasul sehingga kami kasihkan tawanan perang itu untuk dijadikan sebagai pelayan. Maka setelah selesai mereka makanan ya, kemudian ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangkan dua orang tawanan perang. Nah, maka si Abu Haytham mengetahui kemudian beliau karena pesan Nabi kalau saya memiliki tawanan perang kesini datangi kami kata Rasulullah kepada Abul Haitham. Maka Abul Haitham, Abul Haitham datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan menawarkan dalam rangka untuk membalas budi kebaikan dari Abul Haitham. Ikhtar minhuma, pilihlah kedua tawanan perang ini yang bisa dijadikan sebagai pembantu atau pelayan. Kemudian sahabat Abul Haitham mengatakan, "Wahai Rasulullah, pilihkan untukku. Nah, wahai Rasulullah, pilihkan untukku. Kenapa? Karena otomatis cuma dua kan. Kemudian eh, sahabat Abu Haitham ingin mendapatkan bukan hanya sebatas pembantu saja, namun yang terbaik menurut siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan ketika minta dipilihkan. Apa yang apa yang Rasul katakan? Innal mustasyara mu'taman Sesungguhnya orang yang diminta nasihat itu adalah orang yang amanah. Karena Rasul diminta nasihat untuk memilih apa? Yang terbaik. Kemudian kata Rasul, sesungguhnya orang yang diminta nasihat atau orang yang diminta, musyawarah itu adalah orang yang amanah dan terpercaya. Nah, ketika Rasul diminta pilihkan, maka Rasul mencarikan yang terbaik. Apa yang Rasul pilihkan? Maka yang Rasul pilihkan adalah dari dua ini yang sholat cuma satu, yang sholat cuma sah, satu. Maka Rasul amanah memilihkan apa? Yang sholat. salat. Kenapa? Karena ketika seorang pembantu ini sholat, maka dia memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak. Dia amanah nantinya. Dia tidak zalim, dia tidak curang. Kenapa? Karena dia memiliki kunci kebaikan berupa sholat. salat. Nah, ini dikiaskan kepada kita. Kalau kita misalnya mencari seseorang sebagai karyawan kah atau pian sebagai kuitan mencarikan anak pian pasangan, maka yang paling penting apa? Inya harus menyem, yang. Namun jangan sampai maghribnya aja sembahyang, harus lima, wak, lima waktu. Dan juga harus berjamaah. Kemudian pada ikhwas kalian, ini yang Nabi tawarkan cuma dua orang. Yang satunya sholat, yang satunya tidak sholat. Kemudian bagaimana dengan posisi kita memilih karyawan? Yang mana misalnya semuanya sholat, semuanya sholat. Mana yang kita pilih? Tentu yang kita pilih adalah yang manhajnya paling lu, paling lurus. Karena banyak orang Islam sholat, namun manhajnya tidak lu, lurus. Terkadang membuat jima, terkadang melakukan perbuatan bid'ah. Maka ketika kita banyak memiliki pilihan, semuanya sholat. Tentu yang kita pilih adalah yang mana yang manhajnya yang lurus agar kita menjadikan karyawan yang benar-benar tahu bagaimana melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dengan benar. Adapun konteks nabi ini cuma dua pilihannya, satu salat, satu tidak. Tentu yang dipilih nabi adalah yang salatnya saja. Kemudian, nah setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mengambil yang salat, Rasul juga berpesan kepada Abul Haitham tentang si pelayan ini kata Rasul wastausi bihi ma'rufan kata Rasul dan nasihati dia dengan keba kebaikan ini pembantu lah Rasul uh, pesankan kepada Abu Haytham untuk sering menasehati yang baik atau untuk berbuat baik kepada si si pembantu maka bagaimana dengan keluarga kita sendiri ya dengan kawan-kawan kita yang ada di sekeliling kita tentu kita lebih berhak untuk berbuat baik kepada kepada orang tersebut. Kemudian karena diberi Nabi berupa pelayan tadi, ya. Kemudian Nabi mengingatkan agar senantiasa berbuat baik kepada si pelayan tadi, maka pergilah Abul Haytham ke rumahnya untuk menemui istrinya. Maka Abul Haytham mengkabarkan dengan ucapan Rasulullah Alaihi Wasallam tentang si pelayan tadi apa ucapan Nabi untuk berbuat bah, berbuat baik kepada si pelayan. Namun ternyata istrinya punya ide yang lain. Nah, ini diantara kecerdasan istri yang tidak diduga-duga ya. Maka istrinya mengatakan, "Ma anta bibalighin haqqo ma qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa bi an ta'tiqahu." Engkau tidaklah mencapai kebenaran apa yang Nabi ucapkan padanya kecuali engkau membebaskan budak ini. Nah, kan Nabi mewasiatkan apa? Untuk senantiasa berbuat baik kepada si pelayan tadi. Kemudian istrinya punya pendapat yang berbeda, bukan dijadikan sebagai pelayan tidak, namun apa? dimerdekakan dalam rangka untuk mencapai yang Nabi ucapkan berbuat baik kepada si si pelayan. Akhirnya apa? Akhirnya si Abu Haitham mengatakan kepada si pembantunya, bahwa atik kepada istrinya dia mengatakan bahwa atik maka dia menjadi orang yang bebas orang yang merdeka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya tidak menjadikan sebagai pelayan sebagai budak tidak malah dibebaskan apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Innallaha lam yab'ats Nabiyan wala khalifatan illa walahu biqanatan biqanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar wa bitanatun la ta'luhu khabalan wa man yuqa bitanatas su faqad wuqiya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui ternyata budak yang diberikan kepada Abu Haytham dibebaskannya karena saran dari istrinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah tidaklah mengutus seorang nabi dan juga tidaklah mengutus penggantinya seperti umatnya kecuali dia memiliki bioponatan dua kubu atau dua teman yang baik. Bioponatun tak muruhu bil ma'ruf fatanhahu anil mungkar. Satu teman yang baik, satu teman yang dekat, ada yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kemudian, kubu atau teman baik yang kedua adalah yang tidak yang la luhu khabalan yang tidak peduli terhadap kemungkaran. Maksudnya apa? Teman yang tidak mencegah temannya dalam perkara yang yang mungkar. Maka barang siapa yang dijaga dari teman yang buruk atau teman akrab yang buruk, maka dia telah dijaga. Maka maksudnya apa? Hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan Abu Haytham. Abu Haytham memiliki bitonah, memiliki teman baik, teman akrab yang baik siapa? Istrinya yang menyarankan untuk membebaskan budak tersebut. Maka tatkala Abul Haytham, Abul Haytham ini diberikan teman akrab yang baik yaitu istrinya, maka sungguh agamanya telah di, dijaga. Maka ini adalah sebuah keistimewaan tatkala kita memiliki pasangan keluarga yang baik, soleh dan dan solehah. Kemudian hadis yang berikutnya Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syalbani. Hadis yang berikutnya Hadis nomor 373. Ini yang kita uh, akan bahas. Al-Imam Tirmidzi berkata, "Haddatsana Umar bin Ismail bin Maj bin Mujalid ibni Sa'id. Qala haddatsani Abi an Bayan ibni Bishrin an Qais ibni Abi Hazim Qala sami'tu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yaqul Inni la awwalu rajulin ahra qadaman fi sabilillah azza wa jalla wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah laqad ra'aytuni aghzu fil isabah min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam ma na'kulu illa waraqash shajar wal hublat wal hublah hatta taqarrahat ashdaquna wa inna ahadana la yadau kama tadau syatu wal ba'ir wa asbahat banu asadin yagzuruni fid din laqad khibtu wa khasirtu idza wa dhalla amali hadis ini sahih juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim kata Al-Imam At-Tirmidzi menceritakan kepada kami Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id. Beliau berkata, menceritakan kepada ay kepadaku ayahku. Ya, jadi anak mengambil hadis dari abahnya. Dari Bayan bin Bishir, dari Qais bin Abi Hazim, beliau berkata, saya mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas berkata. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya aku adalah laki-laki yang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah beliau termasuk sahabat yang pertama-tama ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti disebutkan kenapa beliau menyebutkan ini, menyebutkan keutamaan tentang beliau sendiri. Nanti disebutkan di di bagian akhir. Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini ada cerita sebelumnya sehingga beliau menyebutkan ucapan ini. Kata beliau, "Sesungguhnya aku adalah laki-laki yang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala." Maksudnya adalah beliau termasuk sahabat yang awal-awal yang berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain itu, beliau juga mengatakan, "Wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah." Dan sesungguhnya aku juga laki-laki yang pertama yang apa namanya melemparkan panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau adalah sahabat yang pertama di antara sahabat yang pertama yang berperang menggunakan panah panahnya. Nah, maka di antara sahabat yang ulung dalam memanah adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau pian pernah ke Madinah, ada namanya museum museum Turki kita menyebutnya karena di dalamnya ada kereta api, ada rel kereta api dan seterusnya. Di museum tersebut ada busur panah yang tertulis di situ miliknya sahabat Sa'ad bin Abi Biwakos. Dia panjang panjang baik kemudian melengkung di bagian sisinya. Coba biar uh, eh, cek di di Google tulis busur panah Sa'ad bin Abi Abi Waqqas. Itu terdapat di museum di Kota Madinah. Busurnya cukup panjang cukup panjang. Jadi kata beliau, sesungguhnya aku juga adalah laki-laki yang pertama yang memanah dengan panahan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah keistimewaan beliau yang lain setelah beliau sebutkan yang pertama termasuk sahabat yang berjuang pertama-tama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh Abdul Razak, muqaddimah ini ya, dalam hadis ini beliau langsung menyebutkan keutamaan beliau bukan dalam rangka untuk menyombongkan dan membanggakan diri beliau. Kan tadi di dalam hadis ini langsung beliau menyebutkan sesungguhnya aku adalah laki-laki yang pertama menumpahkan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesungguhnya aku adalah laki-laki yang pertama memakai panah, menggunakan panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Beliau mengatakan demikian kata Syekh Abdul Razak dalam rangka untuk membela kehormatan beliau. Dari apa? Nanti disebutkan di bagian akhir. Kemudian beliau juga menyebutkan keutamaan beliau yang lain. Laqad ra'aituni aghzu fil isabah min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam ma na'kulu illa waraqash shajar wal khublah. Kata beliau, sungguh aku juga pernah berperang bersama beberapa sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu tidak ada yang kami makan kecuali dedaunan dan hublah. Hublah adalah termasuk satu jenis pohon. Jadi ketika kami perang bersama para sahabat Nabi, kemudian lapar, maka yang dimakan apa? Daun, baik. Subhanallah dah, daun. Ini potret bagaimana yang pernah Nabi makan bersama para sahabatnya ketika perang. Bukan wadai kayak kita, namun kita kan berjuang misalnya kemana? Berjuang ke diam kanan misalnya. <laughs> Banyak yang dibawa makanan. Memancing misalnya. Jadi Nabi pernah berjuang bukan dengan makanan yang terenak. Sehingga bisa dijadikan sebagai apa namanya kekebalan tubuh ya, daging kan bukan ya. Ternyata Nabi pernah apa bersama para sahabatnya berperang ternyata makan dah, makan daun, ya makan daun dan hublah-hublah termasuk jenis pohon. Jadi maksudnya adalah maksud dari perkataan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kami melewati suatu waktu yang di waktu tersebut kami berperang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami e, berangkat pada sekelompok pasukan perang yang diutus oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kami di masa utusan tersebut untuk berperang, maka kami mengalami kelaparan dan kami tidak menemukan makanan kecuali daun pohon. daun pohon. Nah, karena yang dimakan adalah daun pohon, kemudian juga pohon hublah hatta takor taqarrahat kuna sampai-sampai sudut mulut kami terluka. Nah, kenapa? Karena makan dah daun. Walau alam jenis daun yang sahabat makan ketika itu karena saking laparnya padahal untuk perang lagi. Kemudian ketika makan daun tersebut ternyata asdak bagian sisi ini ternyata lu luka. Mungkin ada daunan yang tidak cukup lembut ya. Kalau zaman sekarang kan di Indonesia apalagi di Jawa, daun itu disanga apa? Disanga lawan apa? daun tepung. Hmm, subhanallah ya. Daun pun daun pun bisa dijadikan enak oleh kita. Bukan cuma daun ya, kulit sapi <laughs> dedala apa namanya peparutannya dimakan oleh kita. Kalau orang Arab itu peparutan ayam, peparutan Arab dibuang mereka, Pak. <laughs> kita kita makan. Ya akhirnya kolesterol naik macam-macam ya. Jadi ketika kami perang kata sahabat dan Nabi Waqqas yang Nabi utus ya, karena kelaparan di tengah jalan, akhirnya kami makan dah daun. Dan daunnya bukan daun yang lembut, yang enak. Sehingga apa? Sisi sudut mulut ini luka. Maksud beliau ini apa? Beliau menyebutkan keutamaan beliau dalam rangka membela kehormatan beliau nanti di akhirnya. Kenapa beliau mengatakan yang demikian? Kemudian beliau juga mengatakan wa inna ahadana layadau kama tada'u syatu wal ba'ir. Nah, karena yang dimakan daun, akhirnya bagaimana? Dan sungguh salah seorang dari kami, dia membuang hajat sebagaimana buang hajatnya kambing dan on onta. Karena yang dimakan daun, yang keluar apa? Yang warna daun. Seperti kambing dan onta. Kata sahabat Abi Abi Waqqas. Ini menunjukkan keadaan mereka yang begitu menjadikan ketika itu Padahal dalam rangka perang harus fisik yang kuat, ternyata kelaparan, akhirnya makan dah, makan daun. Ini potret para sahabat, potret kehidupan para para sahabat. Terkadang mereka memiliki kekurangan makanan. Padahal tugasnya begitu besar. Ditugaskan Nabi untuk ber, berperang. Jadi maksudnya kata kata Syekh Abdul Razak, apabila buang hajat salah seorang dari kami, maka dia mengeluarkan kotoran yang sama dikeluarkan oleh kambing dan dan onta karena makanannya sah, sama sama-sama makan dah daun pian bayangkan potret kehidupan para para sahabat bukan ketika mereka mukim ketika santai enggak ketika perang pun demikian bisa mengalami kelah kelaparan sebagaimana Nabi juga di perang kontak tadi kelaparan tiga hari ternyata ada batu yang besar yang sulit untuk di, dihilangkan ternyata Nabi turun untuk menghilangkan bagian tanah yang keras tadi Nah, kemudian beliau menyebutkan alasan beliau. Kenapa beliau menyebutkan keutamaan beliau? Ya, dalam rangka untuk membela kehormatan beliau. Ini alasannya. Wa asbahat banu Asad ya'zuruni fid din. Wa fi riwayah yu'azzirunani. Laqad khibtu wa khasirtu idan wa dhalla amali. Hadis ini sahih dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, jadi beliau menyebutkan keutamaan tentang beliau, bukan dalam rangka menyombongkan diri, membanggakan diri, bukan, tapi dalam rangka apa? Untuk membela kehormatan beliau sendiri. Di sini disebutkan ceritanya dan Banu Asad mereka mencelakku. Mereka meluruskan agamaku karena mereka menyangka saya buruk salatnya. Nah, lalu dicela oleh siapa? Oleh Banu Asad. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk jadi imam oleh Bani Asad, oleh Banu Asad. Ternyata ada kesalahan yang ada suatu permasalahan yang dianggap oleh Banu Asad sahabat saat ini salah dalam salatnya. Padahal tidak demi demikian. Maka beliau menyebutkan keutamaan beliau, saya orang yang pertama berjihad menggunakan panah. Kemudian ketika kami berperang, saking laparnya tetap berperang namun memakan dah daun. Nah, kemudian disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, jadi kan beliau tadi disebut oleh Banu Asad salatnya bu, buruk ketika jadi imam. Ya, salatnya buruk ketika jadi jadi imam. Nah, kemudian eh, ini penjelasan Syekh Abdul Razak dulu ulun bacakan. Jadi kata Syekh Abdul Razak, karena Banu Asad itu mereka e, mengeluhkan tentang saat bin Abi Waqqas kepada Umar bin Khattab yang ketika itu beliau menjadi khali, khalifah. Dan Banu Asad mengatakan, "Inna Sa'dan ma yuhsinus salat." Sesungguhnya Sa'ad tidak baik salatnya. Nah, karena beliau dituduh tidak baik sholatnya ketika jadi imam, mengimami mereka, maka haruslah saat Nabi Waqqas menyebutkan keutamaan beliau. Maka tidak mungkin beliau buruk sholat sholatnya. Kata beliau kan di akhir hadis, sungguh saya orang yang merugi dan orang yang tersesat kalau seandainya buruk amalan amalanku. Kata beli beliau. Nah, di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar fa'azalahu. Ahlul Kufah, penduduk Kufah yaitu Bani Sa'ad tadi, mereka mengeluhkan tentang Sa'ad kepada Umar bin Abi terhadap Umar bin Khattab. Maka ketika dikeluhkan, ya ketika dilaporkan, maka dalam rangka untuk membendung fitnah, akhirnya imam solat yang sebelumnya adalah Sa'ad, kemudian beliau dicopot diganti dengan yang lain. Yang menggantikan adalah Ammar bin Yasir. Dalam rangka apa? Karena kan dilaporkan. Khawatir ada fitnah, nah dicopot dululah diganti imamnya. Imamnya siapa? Ammar bin bin Yasir. Nah, apa yang mereka keluhkan? Fasyakau hatta zakaru annahu la yusinu yusalli. Mereka mengeluhkan sahabat Sa'ad sampai-sampai mereka menyebutkan bahwasanya sahabat Sa'ad tidak baik sholatnya. Lalu Umar bin Khattab pun mengutus utusan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu utusan ini berkata, "Wahai Abu Ishaq," yaitu kunyah Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya mereka yaz'umun annaka la tuhsinu tusalli." Sesungguhnya mereka Banu Sa'ad, penduduk Kupah ini mereka menyangka bahwasanya engkau buruk sholatnya, tidak baik sholatnya. Nah, ini perhatikan kalau pian ada bukunya. Utusan ini ya, beliau menyebutkan kata mereka mengira. Kan tadi utusan ini mengatakan sesungguhnya mereka mengira. Nah, mengira di sini menggunakan yazomun bukan yazunnun. Karena beda za'ama dengan zonna. Kalau zama, kalau zona itu menyangka yang bisa benar sangkaannya. Tapi kalau zama menyangkanya apa? Sah, salah. Utusan ini mengatakan kepada Abi, Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya mereka mereka menyangka menggunakan yaz'umun. Berarti sangkaannya apa? Salah. Mereka menyangka bahwasanya engkau buruk salatnya. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Amma ana wallah, adapun aku demi Allah." Maka sesungguhnya aku adalah orang yang senantiasa sholat dengan mereka, bersama mereka, mengimami mereka, sebagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'akhrimu anha, aku tidak pernah lalai, aku tidak pernah kurang dalam sholatnya. Saya sholat, nah jadi beliau sebutkan dari sisi mana kesalahan beliau yang menurut mereka salah. Usolli sholat al-isya, saya sholat isya. Lalu saya lamakan bacaannya di dua rakaat yang pertama dan saya ringankan di dua rakaat yang berikutnya. Dan menurut mereka itu salah. Yang benar apa? Semuanya sama panjangnya. Nah, padahal yang yang benar yang mana? Dua rakaat pertama lebih panjang daripada dua rakaat setelahnya. Itu maksud dari beliau. Beliau jelaskan. Jadi yang salah siapa? Yang salah adalah mereka yang menganggap bahwasanya semua rokat itu panjangnya harus sah, sama. Itu maksudnya. Kata sahabat Abid bin Sa, kata sahabat saat saya sholat isya, lalu saya melamakan bacaan di dua rokat yang pertama dan saya meringankan di dua rokat yang berikutnya. Lalu si utusan ini mengatakan, "Dzakadzannu nubika ya Aba Ishak Itulah sangkaan. Sangkaan yang menjadi tuduhan-tuduhan untukmu wahai Abu Is Ishaq, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ini adalah tuduhan yang tidak benar. Nah, ini pentingnya seorang khalifah yang mengutus seorang utusan untuk mencek kebenarannya. Bukan cuma hanya mendengarkan dari apa namanya dari dari rakyat ya, dari dari uh, keluhan Banu Sa'ad ya, dari keluhan uh, rakyatnya tetapi juga mendengar mendengarkan alasan dari si Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata beliau salatnya benar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau salat Isya, maka dua rakaat yang pertama dipanjangkan, dua rakaat setelahnya di dipendekkan. Bagi mereka harus sama sehingga dikatakan salah kalau beda dengan mereka dengan mereka. Makanya beliau menyebutkan keutamaan beliau. Saya ini orang yang berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang, orang yang pertama kali memanah, Ketika kami perang, kami kelaparan makan dah daun. Subhanallah. Itu menunjukkan bagaimana beliau dekatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masa beliau salat buruknya, masa beliau salat beliau itu bu buruk. Nah kemudian kata beliau di akhir hadis ini, laqad khibtu wa khasirtu idan wa balla amali. Kalau seandainya salatku buruk, maka kalau begitu saya akan merugi dan amalanku pun juga akan menjadi sesat menjadi menjadi sesat atau menjadi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena sholatku bu, buruk. Maka kata beliau tidak mungkin. Saya adalah orang-orang yang pertama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali memanah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika perang bersama Pak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami kelaparan makan daun. Kemudian kalau buang hajat, maka sama seperti buang hajatnya apa? kambing dan onta, sama-sama makan dah daun. Nah, jadi ucapan itu bukan dalam rangka untuk membanggakan dan menyombongkan diri bukan, tapi dalam rangka membela kehormatan beliau yang dituduh apa? buruk salatnya. Padahal beliau salatnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kalau misalnya salat Isya, maka dua rakaat yang pertama dipanjangkan, dua rakaat yang berikutnya di dipendekkan. Maka kata Syekh Razak ini ada sebuah faedah yang begitu Ntar jam 7 kada. <laughs> Belum kadang melihat lagi. Ya, terakhir, kata Syekh Abdul Razak, maka kita ambil faidah dari cerita ini bahwasanya fitnah atau aduan yang dusta maka dia memiliki peran yang berbahaya sekali dalam membahayakan masyarakat. Nah, maka ini penting sosok pemimpin. Bagaimana Umar bin Khattab tidak langsung memponis salah saat bin Abi Waqqas. Namun beliau memang benar mencopot jabatan imam Khawatir terjadi fit, fitnah. Namun ditanyakan, ternyata adalah alasannya seperti itu, tidak benar yang dituduhkan. Maka kata Syabdur Razak e, bahwasanya fitnah yang dusta atau aduan yang dusta itu memiliki peran yang sangat berbahaya dalam membahayakan atau memfitnah masyarakat dan dia adalah senjata orang yang tidak memiliki senjata. Jadi fitnah itu adalah senjata orang yang tidak memiliki senjata dan dia termasuk hujahnya orang yang tidak memiliki hujah. Dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan fit, fitnah, menyebarkan aduan yang yang dusta termasuk kepada saat bin Abi Waqqas. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq, "Wa adatan ahlul bid'ah wa ahlud dalal idza aradu intiqas ahadin min ahli ilmi wal fadli asya'un finnas anhu wa syayatin kadibah tunaffirun nasa anhu wa tasarrifuhum anil iqbali alaihi wa katsirun min a'immatil ilmi wal fadli bulu bi min dalik Nah, kata Syekh Abdul Razak dan kebiasaannya para pelaku bid'ah dan orang-orang yang tersesat apabila mereka menginginkan celaan kepada seorang dari ulama, seorang yang memiliki ilmu maka mereka menyebarkan di tengah manusia fitnah-fitnah yang dusta sehingga orang menjadi lari dari ulama ini. Nah, itu cara orang yang cara pelaku bid'ah dan orang-orang yang sesat ketika mereka ingin membuat orang-orang lari dari seorang ulama maka disebarkanlah fitnah yang dusta, tuduhan yang dusta. Si ustadz itu Wahabi langsung ulang berjauhan. <laughs> Semua kebaikan Hidin, Hidin hilang karena satu tuduhan tadi. Ya. Jadi itulah senjata orang yang tidak memiliki senjata. Yaitu dengan tuduhan sehingga orang-orang lari dari si ulama tadi. Maka kata Syekh Abdul Razak, kebanyakan dari para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, mereka diuji dengan yang seperti ini. Banyak tuduhan yang dilemparkan kepada mereka sehingga orang-orang menjauhi mereka, mereka dituduh dengan ini, dituduh dengan mujassimah orang yang uh, apa namanya mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Allah memiliki itu tubuh. Dituduh dengan mujassimah, dituduh dengan tidak cinta nabi karena ada memaulitan.